Lah menyangkut muka teng langit. Jadi tok sitok ceritanya. Terakhir karo manto jadi periode gue rektor Al Azhar berarti zaman Saltut. Kalau nanti mau langsung tulisannya Saltut. Nabi Isa diangkat ke langit. Ini gue jadi polemik sih bingung loh karo mantau. Maksudnya bingung nih. Kalau kita meyakini persis Nabi Isa itu diangkat ke langit, dan Nabi Isa nggak mati sampai sekarang, ibu kita kok mirip Kristen penghormatan kita pada Isa akhirnya mirip Kristen gara-gara terlalu kultus Nabi Isa udah kini langit be Allah Nabi Muhammad sing Sayyidul Awalin tidak kamu yakini sampai kayak itu nak mbok yakini Isa mati biasa-biasa wae kaya umumnya uang kaya kok Yahudi Yahudi takdir i Isa itu Islam bingung menyangkut akidah nah, Mut satu rektor Al Azharian ini pendapatnya Mahmud satu artinya ini harus sampai ikuti. Saya ulang, tidak harus sampai ikuti. Sebagian ulama. Jadi ingat, beliau berpendapat ini, Leleman. Nabi Isa itu mati biasa. Hanya nggak mati di bunuh orang Yahudi, tapi ya tidak segera mati diangkat ke langit. Nah soal ayat-ayat kan dua, ini mutafika warofiuka ilai Isa kue ku tak pateni terus waro fi ilaya terus tak angkat menuju aku ilaya nah, ini kan terus iku menurut Kristen kan berlebihan ya memang anaknya makanya ditarik bapaknya kan Nah kita nak meyakini berlebihan yaitu Nabi Isa spesial mati ini langsung diangkat Allah warofuka ilai kan mirip Kristen bangkut mirip Kristen Nah, kulo, kulo pribadi, kulo pribadi tenan. Banyak nih kulo, kulo bolak balik matur jenengan. Kesalahan terbesar mufasir itu karena ada apal Quran. Pertama kiki jowo rata-rata kan asing alim rapal Quran, asing apal Quran orang alim. Jadi repot kiki jowo kan nggak hormat. Nah, asing alim rapal Quran, asing apal Quran rapati. Nah, sampai ngaji Quran deh, apal, apal ngalim, paham, paling gak paham. Istilah ini biasa, tuh Saya sering debat sama orang-orang alim istilah uka ilayah itu memang tidak sesakral diangkat ilayah sini sini sampean tak tanglet sini sitok-sitok kon mikir ilayah sini sini apa kan ini mutawafika uka ilayah nah ilayah sini awal biasa orang Islam biasa matinya innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu artinya semua kematian istilah Allah kembali pada Allah gitu Bapak ya? Kita mati biasa pun kan istilah innalillah wa inna ilaihi. Lah masalahnya sekarang gini loh kalau Mbak Kenapa ilaiya kok artinya terus langit gitu? Ini mengandung dua kelemahan. Satu seakan-akan Allah di langit. Apa betul kalau ilawo berarti ilas sama wong Allah itu tidak menempat. Lu kan lucu ya. Jadi ilawo kenapa langsung kita artikan ilas sama apa Allah ning langit? Pak Armando ya? Lana podo-podo ilaiya itu isine Allah. Kenapa kita-kita yang innalillahi wa inna ilaihi kok mati ning bumi-bumi ya eh, pendem ya. Lah itu jadi masalah-masalah akidah. Lalu yang benar kita meyakini mengatakan ya, Nabi Isa itu Rasulullah. Carane kabeh itu wawa wa alam. Cuma dari Quran Nabi Isa itu ya warofu rasulka ilaiya diangkat ning langit. Diangkat ning langit terus jenengah terjemahan nih sakala-kali komik kaya kali Jogo bapak bayangno nganggo apa? Udeng-udeng lho blangkon malah. asing wali kan udeng-udeng. Kadang jadi jadi mesua, jadi bapak deh. Akhirnya aku Banyak kau yang ya, ngoten, sampean lah bayangno perilaku nih kali jogo Saya usah dalam film atau ah, kaya sini film itu. Sampean bayangno malaikat sing ngetero produsen Nabi Ismail lah. udah nggak boh burak sampean nama misalnya. Rajaran nggak apa? sayang. Kan ada dasi was Ke gambar-gambar sing didol buruk kan dasi ayu. Awalnya nopo? Jaran, udah. Jadi gini buat intinya, jadi khoyali kita itu tinggi sekali ya tentang Isa, tentang kali Joko, tentang dan sebagainya dan sebagainya. Di bulan bulan beli ini, jadi jenisnya agomo, iku nganggur redaksi ini Quran, redaksi ini Quran diterjemah no persis Indonesia buat sakit. Itu untuk paling gampang ya dari ini saldo kata rofi ukra itu kan artinya ngangkat itu tidak pernah dipakai Al-Quran untuk yang fisik balin balik Armando. kata rohku jadi tidak usah diterjemah tetap bahasa Arab mau rohku jadi kan ngerti, rofi udaroja jadi Allah itu tidak pernah menggunakan kata roh untuk fisik jadi dalam bahasa Arab gini itu salah rofatul Quran ya rofatul Quran anil maktab itu salah kalau orang Arab kan bilang misalnya natak tuh ya, ada kata pakai. Jadi jadi rofa'a itu lebih ke maknawi. Jadi rata-rata redaksi rofa'a itu lebih ke maknawi. Iya wow, rofi udah rujat ngangkat derajat. Apa Tidak ke fisik. Jadi tidak bisa kamu yang fisik misalnya kue dong rumah itu gak iso bahasa Arab rofa'a. Makanya rofi udah rujat. Ya. Yeah. Terus rufi'a anumati al wanisyan. Rufi'a al wanisyan. Semua kesalahan umatku diampuni. Kan non fisik nggak kelihatan Lawaro fiuka ilaiya itu kan sama seperti itu. Kan tidak berarti secara fisik Isa diangkat keliang-keliang moro. Artinya tidak ada jaminan bahwa faktanya itu Isa keliang-keliang diterbangkan ke langit karena redaksinya pakai rofa. Faham ya? Mereka redaksi rofa nggih ngoten. Ya kayak sama nak ngaji ya rofa nasab jer rofa kan gak fisik. Satu bentuk aerob. Ya jadi terus repot ya. Jadi kita itu ya kita kita umat Islam di Indonesia terutama memang nggak memahami bahasa Arab. Jadi kita bayang no, bayang no masalah Nabi Isa. Ini sama seperti bolak balik menyangkut uang munggah neng langit itu mungkin tahu orang. Orang mungkin, Nabi Muhammad nak munggah neng langit ngajak Jibril menotak notak lawang, tak tok tok lawang si jiwa loro. Padahal kata sama cara Quran itu tidak sesakral itu kadang kata sama nih Quran kadang nggih lagu hawa. Ya, Semua atmosfer yang di luar kita, di atas kita jenenge nggak sama. Ya kados niku karena mantu jus 13. ini kalau nyontok mantu ora krana raperono pokok sama ini sing apal Quran juga berdua ura kan rik ini lho sing gua masalu kalimatin ini lho daraba wa masalan kalimatan ibatan kasajarotin toy ibatin asluha sabitun fil ardi wa far'uha bisa jadi Allah itu gawe contoh wit sing suci ku kaya wit yaiku wit kurma. maksud dimaksud apa wit kurma? Iku asluha sabitun fil ardi. Terusane ayat wa bisa bisama. Cabang-cabange cabangnya ini, ini bisa bisama. Maksud artinya langit. Loh mahkota tak mboten ya udara biasa itu yang mutlak hawa. Ini ya, ini kan bukti asluha sabitun fil ardi wa Artinya nggak sesakral sama Langit sing sampean bayangno gede malaikat. Paham Armanto? Jadi artinya apa, Bud ya? Beberapa istilah Quran itu memang nggak mudah diterjemah ke Indonesia karena misalnya sama langit. Tapi Quran itu pernah pakai kata sama yang artinya nggak nggak harus langit yang mawal malaikat itu tidak ya tadi kan nama asuha dan fil ardi apa faruha bisa. Nah kalau begitu Nabi Isa diangkat tidak sama. Hanya repot. Jadi itu tadi loh, Karmanto yang Ini yang kita bicara itu. Kalau kita berlebihan Isa itu diangkat ke langit di sisi Allah itu mirip Kristen loh. Tapi sampai takhir mirip Yahudi. Padahal pesannya Allah yang umatin Nabi untung umatan wasatan tengah-tengah. Materi gitu. gimana ini gue ngaji ini tenanan ya, Jadi kutu tengah-tengah. Paham gitu? Itu tengah-tengah. Semuanya ini ngaji kelas ilmiah, jadi rupak. Jadi sementing itu saya warobu kak ilaya ya. Kalau ini cerita ilmiah, jadi itu tidak pendapat saya. Kalau namun cerita ilmiah, jadi menyangkut ilmiah tentang Nabi Isa itu macam-macam. Warobu langsing ilaya. Lan sing ngangkat siro ilaya maring sir, Kudu orang kudu fisik loh. Jadi sampai mana nih? Faham karmanto coba yang nomor fisik. Fisik karena itu tadi kata rofa'a sering digunakan malah non fisik. Kalau udah darujat Nah, nah rofa ini fisik yang malah repot. Berarti kiai kabel di Indonesia saya gitu terbang. Mergo ya bila dina amanu <laughs> minggu malah lorot sampai cara ketemu ngalim mau rofa Ayar art ini fisik Wah orang kiai lalu bisa terbang tapi ya nunggu Quran jelas ya bila dina amanu minggu <laughs> dalam hati kiai itu yarfa gimana mau rofa ini fisik kan alamat kiai itu wis terbang mergo ayat yar ya bila dina amanu minggu bila dina utul ilma daraja. Jadi arfa itu tidak harus fisik. Kamu nah, tahu hiru kalan saya nyucana jenengan minal ladina kafaru. Kau nak nganggur ngaji terus, mungkin kalau nak belu mau pramit lah, ada manusia paling batang dino. Negara bang susu malah penggolan. <laughs> Orang pamit udah sini, orang maksimalnya. Kamu nah, tahu hiru kalan saya nyucana siro minal ladina kafaru sangi wong sing kafir. Iki luwih sensitif meneh wajah irul ladina tabauka. Ini rumah tenan gitu, ini rumah tenan ini sensitif kabeh. kok kaitannya ya tenak kue tenanan mirip Kristen. Orang nganggep Nabi Isa hebat mirip Yahudi. Kalau balik malah karo mantel, Jadi nak sampean terlalu kultus mirip Kristen. Nak terlalu takir mirip Yahudi. Nabi Isa sensitif. Wajah ilul ladina lan aku sehingga wong akeh tahu kakak anut sopo wong akeh kain sira. Fakal ladina kafaru ono ing sak wong kafir. Jadi janjine Allah iku aku bakal gawe wong sing anut kowe Isa. Iku sak dhuwure wong kafir. Ora apa? Esot eh, daku tegese wong sing percaya binubuatika kelan kenabian bisa. minal muslimin wan nasoro kan repot. Mulai ngrungokno tenan lho kowe salah sithik kafir tenan iki. Carane memahami iki. Faqal dina kafaru Isa, wong sing anut kuwe yaiku wong Islam wong ya Nasrani. Iku kok posisine fakal ladina kafir. Malah bingung sampean. Mergo cara sampean wong Kristen saiki ya wong ka? kafir. Tak baleni male. Wajah ilul ladina tabau kafau pal ladina kafir. Wong sing anut kuwe. Jari Imam Suyuti minal muslimin wan wan nasoro. <laughs> kawalare repot ya kok. Jari Imam minal muslimin wan Orang-orang sing anut kue Isa, jadi kue Islam wong Nasrani. Iku sak wong kafir. Bisa kan sir wahum al. Ya. Ya kan wong kali kula mun matur bener kula kan. Dalam al Nabi Isa pancen wong Islam mirip wong Kristen. Sing beda mesti tok tok. Wong Kristen nganti darah Isa anak Tuhan. Wong Islam gak gitu. Tapi dari segi Isa bisa terbang. <laughs> Sekarang di situ Tuhan itu bodoh banget. Enggak, umat Islam beda dengan Kristen lah. Kalau umat Islam tidak mengatakan Isa itu ibnu Allah anak Tuhan, orang Kristen darahnya anak Tuhan. Tapi dari segi saiki Isa itu sekarang di mana cara Islam? Eh, kan baca cara sampean sering ngaji gue loh. Jujur bangun, perasaan sama Isa nih <laughs> gitu. Iya minta Roni. <laughs> Kan perasaan sama Isa di mana? Kan. Di langit kan? Eh nasroni. ya berarti warga Vatikan lo kan mas perasaan lo tenang dari lo ngaji sama mau gede kan eh sodaku bidu buat ikan terus aneh biar final muslimin artinya mau Islam tahu di mana orang seroni dalam dalam tentang Israel mana ya kalau ngaji surat bako surat surat ngarep pusing bang ya orang sampai ngalimi sakura malah enak kalau terang kan gampang jadi aduh ngalim kan jadi ini gak ngaji kan Nanti nak tunggal lem terus lilingan gitu. Oh ini kadang-kadang nggak sih pikir mana nih, kadang Gus Dur juga orang bener ya, artinya kan orang bener ya. Memang mulai dulu Armato tentang akidah, Uang Islam itu tentang Isa, dia mirip Nasrani. Gak ya rukun. Tadi rukun ini zaman pembantian Nazi, itu lagi sering mau sejarah. Nazi rak dibantai kalian yang Yahudi aja bandai nasi paham ya Arman Wong Yahudi aja bandai jauh nasi itu cinta masuk setuju umat Islam Berkong Islam paling gak ketiga gue Yahudi jadi cuma pengusiran Yahudi oleh Nazi Nazi ya Kristen memang Islam setuju memang pernah lama ada tragedi umat Islam itu koalisi ini memang nasabah sama-sama nanti berita-berita saya Arafat asli nge Vatikan paham ya Arman mereka di kepentingan bodoh-bodoh anti Yahudi ini berkulo cerita ini, ya, sama Rabu Tuhan itu kulo kulo ramu cerita ini. Yang jelas niki Imam Suyuti sing ngendikan buatan kulo. Jadi sedaku bin buatika kenal muslimin anasor. ada bener karma mantan gue kedua mirip patikan. Mergo nak kedua wong Turki. Iku mirip patikan. jadi repot. Lagi nak kedune kini tak mirip Yahudi. Tadi mulane kedua kedune kurang sponsor. Kedu Islami. Mereka nak Yahudi ku ning kene tok. <laughs> kan dadi repot. Saiki pakai pakaian opo mirip-mirip wae. Kowe kabeh takwa. Orang iso lho PGR kabeh takwa bilang iso. Sampe nanti delok nanti TV rabi-rabi Yahudi Cina. Pakaiannya kabeh lho. Tapi takwa. ya lho. Iya, Resmi pakaiannya e Vatikan. Tapi takwa. Cina. Jadi repot Terjadi jadi kita nggak khas itu sangat eh sembuh tapi ini ujarin tuh punya akhirnya sekarang ilmu sufi Allah perso hati kita <laughs> akhirnya jadi eh, jelas kita mau tapi lebih giling-gilingan ilmiah giling-gilingan ilmiah sodaku bunuh dua tiga minal muslimin Nasr, ya kan ngeri, eh, minal muslimin Nasr. Ya memang itu tadi, jadi dari segi Isa itu anak Tuhan, memang kita melawan habis-habisan. Tapi dari segi sekarang Isa itu neng langit itu pakai Islam bodoh bebo Nasrani. Ah, Karuan tuh meyakini Isa neng langit. balik kemarin mau sarang mulai cilik ya. Neng dia tidak bisa neng langit. Kakak apa malah lah. Nih cuma aku ini baru paling kali. Takut. Tapi rasa kita pilih Takut. Mbak. Ada taklet. takkan kula niku ra aneh. Lah ini tidak bisa temuji. Oh sekarang niku ra diangkat ning langit iki jadi nggak nanti mboten nanti nanti nanti WD bisa jalan nih jadi dhewe. Eh, <laughs> ah, sere buat mulai mirip Bung Nasrani cara gini. Mulai cilik diulang dah di sunnah, lagi akidahnya mirip Bung apa? Nasrani ya, ah, sengket. lagi ladina kafir lagi yubi kiamat. Suma ilaya. lo kan suma ilaya malih kan. Mongko nuli maring ingsun marji hukum di bali ro kan biasa to. Wa ka ilaya kan biasa. Ke ilaya maksudnya Allah. Isa ya wa ka ilaya. Kita semua nggih suma ilaya mar cukup. Bang karmadarnya ada harus sedasat Isa gitu loh, wong biasa. Takbir ilaya ini biasa atau orang kembali ke Allah gitu. Tapi kan karena khoyali kita bayang sing berlebihan soalnya balik nih gue langit digawa buruk gambar kadung ning komik ndase wong itu wayu awake jar koyali khoyali foto nih fotone Abdul Qadir wong kathah nggih Kang tuh terus fotone sing dinani nggih repot nek khoyali padahal bang ijma zaman Sidina sih orang ada foto orang ada lukisan nah, lukisan juga ya mungkin nek wong mati Islam ngaramno napa lukisan ini betul terus nglukis sapa Ya bakal lukis <laughs> karena dia. Lagi zaman di itu gak ada foto. Mungkin orang lukis bisa, tapi kan keyakinan umat Islam saat itu lukis kan haram. tiga bar itu dari mana? Saya lukis Gak bener tuh orang. Saya bener gambar itu digambar pelukis. Maksud gambar Sidina itu baru raro. Gambarnya bener, maksudnya orang gambarnya gitu. Wali borak mau Islam ya jadi itu tentang Nabi Isa. Emang Islam punya antri boleh cilik, jadi mirip Nasrani. <laughs> Ini jelas jangan nona tafsir. Sodaku binu buatika binal muslimin. Bukan nasara repot. Suma ila yamu konil maring sun marji hukum de bali ro kabeh aku mongko buku ingsun ben aku bima kuntum fi takhalifun. Fa amal ladina kafaru fa wa atibu madza persadidan mongko nyiksa ingsun dunya ladina kafaru ada persadidan dunya wal akhirah. Wa wa amal ladina amanu lan ana punte wong sing iman wa amil sholihat fa yuafihi mongko nyuruni sapa wong aladina amanu ujuro ing ganjarane aladina amanu wa wala itu zalimi Ini kalau wajah ini, niki bukti nak mamang kulo niku bener riwayat hadis betul kulo. Niki sing versi Imam Suyuti, tapi pakai riwayat yang doifah. Kalau balik ini malik ini pakai riwayat sing lemah atau si pun tidak ada ijma'nya ulama karena ndak ada di Bukhari Muslim. Hanya tidak ada di hadis-hadis yang mutabar. Hadisnya setengah, mutabar itu setengah artinya ya. Cara kiai kiai nyakang. dan kalau waca, ruya. Ruya itu cara ilmu hadis sih ya, boleh tamridi. Satu segon yang enggak dijamin so. Bang karo mantu. Jadi cara ilmu hadis redaksi kalau ruya takila itu satu redaksi yang enggak jamin kesoheh. Ah, ini gue mau ilmu nih. Ruya diriwayat nompong ini. Saya termasuk keyakinan ini bagus Lukman. Anak buha arsalah. Kok ini ini oh, Isa nih langit ya. Kita sepakat. Pasti ya. keyakinan sampai nih biaya Iswa Isa saya ini tidur keyakinan sampai. Nah bisa ya. nggak usah isen, udah mau? Setengah gue yang kebenang, itu gara-gara Ruya diriwayat nopo anna tak ta'ala iku salah, ilai sahabatan Ngutus sobo wa ta'ala ilai maring isa sahabatan ing iku Farufaat Mongko ngangkat apa sahabah ini isa Fatalakat mongko jerit-jerit maksudnya gumantungan di iklan Isa sopo umuh wabakat ya, jenengnya anaknya pedangat mego boleh jerit-jerit kan wabakat <laughs> Fakola mengkodau sopo Nabi Isa lah maring umi ya, ibu ibu Sayyidah Maryam Innal kiamat atas bawah so ketemu pas kiamat nih <laughs> kan keren bahkan ada tiga lelatal kotor di betil mukot tes walau salah sudah salah sudah sanatan wa asyat lan sugeng sopo umuhu badau sitas ini na enam 6 tahun jadi Nabi Isa diangkat umur telung puluh telung tahun. Si buwe keloyo mati usia 6 tahun. Kalau riwayatnya loh, kayak ngiling-ngiling baru ya. Jadi ruya itu satu redaksi yang nggak jamin sohe. Paham gitu lah. Ya? Jadi ruya itu satu redaksi sih nggak menjamin sohe itu orang muhat. Nah, sehingga warwa, lah sehingga sohe warwa sekon. Niki sohe, tapi kalau cerita munggah langit. Warwa yang so sopa sekon di bukhori muslim. Hadis yang ini, anda usah tenang yang sih. Turun sopa isa yang parke kiamat. Nabi Isa turun tangan dakwah sampai parkir kiamat. Turun ora kudu langit, turun. Enggak. Pak Yai turun tangan. Masa artinya sampai Pak Yai ceblok langit terus melok. Lho enggak, lho bahasa turun lah kan. Enggak. Turun ora kudu langit kan. Wong bahasa kan ora kudu. Wah, kumulan kumi sopo isa syariat nabi ina kan syariat nabi kita Wah tulan mati ini sopo nabi isa dajal ing dajal hijran celeng. Isa tukun mata ini celeng Ambil dajal. Wah biru kan. Ya aku dengar kena komen nih. Jajal gambar wangi wireng. <laughs> Berpatemu musik toh. Kok pendekar mata satu ya pombe ya Wah terus repot pada Akidah kita kadung mulai ciri mau coba bombe itu terus bayang no hukum gus. Wah sirulan mecah sopo isa soli bang salim. Wah ulan gugur no sopo isa al jisa teng jisa. Oke hati si musliman harus saat ini isa yang busu meneng sopo isa sapasti jadi pitung tahun. Jadi berperang ambek Jibril, ambek Dajjal, Ambek celek itu terus menang tahu tahun. Babi hadisin dalam hadis indah di Daud atau Yalisi warpe Sanatan. Nah, Mulanya itu bolak balik. Ini itu tidak ijma. ini sebagian hadis niku bintang tahun, sebagian riwayat kita arpe ina. Nah, Wa tafalan terus kabundut sapa Nabi Isa, Woi, yusolan jadi solati sapa ada si Nabi. Akhirnya ya kabundut jadi solati. Tadi gak terbang nih langit. Jadi mati yang kedua, Ibu yang mati di sholat ika terbang lagi, ya. Jadi kan bayu tawafa, bayu sholat. Ale nah, akhirnya ya tuh nanti so. Ini ini kan terbang kan. Ambo ngaji ngalim Anggap aja ya, tapi bisa terbang nih langit malaman. Tapi aman bi, mirip bisa <laughs> aman bi. Gitu. Aman bi, ya, mirip Katolik sih. Aman hebat. Milen di, keyakinannya milen. Nabi sana langit atau biasa-biasa ya, nanti biasa ya Yahudi udah wae eh, dari kalim kon mukon matkur guna sebuah mau cek sun dua ing mak alaika ngatas sira minal ayat sing bro ayat wa dzikril hakim lan zikir al hakim kan, bijak Thank you.